Bismillahirrahmanirrahim. Belum aja nah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Ikhwan Fiddin, Azan wa Azakumullah Ta'ala Kembali kita akan <clears throat> menyelesaikan pembacaan salah satu hadis yang panjang di antara hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam buku-buku hadis tepatnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Musnad Imam Ahmad pada kisah perjalanan Salman Al-Farisi mencari kebenaran. Dua malam berturut-turut telah kita baca. Yang mana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menceritakan sendiri tentang kisahnya Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pergantian dari satu guru ke guru yang lainnya. Sampai pada pertemuan pada malam sebelumnya yang kita baca tentang akhirnya dia didolimi. Oleh sebagian orang yang menjual dia dalam keadaan budak. Wala dia adalah orang yang merdeka. Tepatnya di kota Al-Amuriyah, daerah Turki sekarang. Dia ingin pergi ke <clears throat> negeri Arab. Berdasarkan berita yang dia dapati dari guru dia yang terakhir, seorang pendeta atau seorang uskup dari pendeta-pendeta Nasoro. Ia menceritakan kepada dia tentang tiba saatnya keluar seorang nabi akhir zaman. Kemudian disebutkan tentang ciri-cirinya, mulai dari ciri-ciri fisik, <clears throat> Terdapat tanda kenabian di antara dua pundak beliau. Ciri-ciri perangai. Beliau memakan harta. enam Hadiah namun tidak memakan harta sedekah. Ciri-ciri lokasi tempat tinggal beliau. Beliau akan berhijrah di satu tempat yang terdapat di antara dua gunung batu hitam. Dan di dalam kota tersebut terdapat perkebunan kurma yang subur. Inilah misi terakhir yang dikejar oleh Salman Al-Farisi untuk sampai di tempat tersebut. <clears throat> Lalu cerita terakhir yang kita baca bahwasanya dia boleh mendekat ke tempat tersebut. Akhirnya orang yang menjual dia dibawa ke Wadil Kuro. Wadil Kuro adalah utara kota Madinah utara kota Madinah. Sampai sekarang masih namanya Wadil Qurra, pemukiman orang-orang Yahudi, berdekatan juga dengan Khaybar. <clears throat> Akhirnya dia sebagai budak dimajikannya yang berpengaruh agama Yahudi. Kemudian dia pun dibeli oleh sepupu majikannya sendiri dan dibawa ke kota Madinah. Nah, juga berpengaruh agama Yahudi. Terakhir yang kita baca bahwasanya sementara bekerja dan khidmat untuk majikannya tepatnya di kota Madinah <clears throat> di sebuah kebun kurma milik majikannya di puncak pohon kurma sementara melakukan tugasnya datang sepupu dari majikannya tersebut memberitahukan kepada majikannya membawakan berita kepada majikannya bahwasanya ada seorang yang mengaku Nabi datang dari Mekah menuju ke kota Madinah dan penduduk kota Madinah telah berkumpul mengerumuninya yang menanti kedatangannya. Salman Al-Farisi dengan begitu kaget dan mendengar berita tersebut. Sampai-sampai dia mengatakan hampir aku jatuh menimpa majikanku sendiri. Sampai sini kita baca kemana? Kita akan lanjutkan. Barakallahu fikum. Kita ulangi sekilas dari ucapan Salman Al-Farisi. <clears throat> Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Tsumma hajara ila madinah Fa wallahi inni la fi ra'si idkin li sayyidi a'malu fihi ba'd amal Kemudian beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Artinya dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, Salman Al-Farisi sudah berada di dalamnya. Sudah sampai duluan di kota Madinah. Nah, nanti akan datang bahwa namun dia terhalangi dengan terhalangi dengan status dia sebagai budak. Akhirnya dia belum bisa bergabung dengan jemaah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali nanti di perang Khaybar. Dan perang Khaybar tahun kelima. Artinya dengan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun pertama Hijriah, lepas perbudakan tersebut nanti sekitar lima tahun setelahnya. Setelah kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan dia mengakui bahwasanya luput dariku perang Badar, luput dariku perang Uhud, perang Badar tahun kedua, perang Khainam, perang Uhud tahun ketiga. Nanti dia ikut menyusul pada tahun kelima, jadi perang Khandaq. Aku sementara menyelesaikan tugasku. Dan aku berada demi Allah di puncak pohon kurma. Wasayyidi jalisun, sedangkan majikan sedang duduk di bawah. Sedang berada di dalam area kebun duduk di bawah id akbala bunu ammil lahu hatta waqafa alai tiba-tiba datang sepupunya jadi anak pamannya datang kepadanya datang kepada majikanku tepat berdiri di hadapan dia Salman Al-Farisi di puncak pohon di bawah pohon tepat di dasarnya ada majikannya Datang sepupu majikannya memberitakan kepada dia. Jadi Salman dengar apa yang disampaikan oleh sepupu majikannya tersebut. Faqala dia katakan fulanun qatalallahu bani Qailah wallahi innahumul an lamujmiu nabi Quba ala rajulin qadima alaihim min Makkah al-yawma yaz'umu annahu nabi. Yaz'umuna annahu nabi. <clears throat> Fulan semoga Allah mencelakai Bani Qailah. Bani Qailah adalah julukan kepada kaum Ansor, penduduk asli pribumi. Nah, kota Madinah. Yang beriman kepada Nabi SAW. Sungguh demi Allah mereka sementara berkumpul di Kuba terhadap seseorang yang barusan datang dari Mekah hari ini. Yang mereka sangka bahwasanya dia adalah Nabi. Ungkapan orang yang ini, orang Yahudi, bahwasanya orang Madinah menyangka karena <clears throat> orang Yahudi selama ini mereka menganggap bahwasanya nabi akhir zaman akan keluar dari keturunan mereka. Nabi akhir zaman akan keluar dari keturunan mereka karena mereka tidak pernah menyangka bahwasanya akan keluar dari selain selain Bani Israel. Ialah Bani Israel adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka begitu banyak nabi. Banyak nabi yang keluar dari komunitas mereka Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa id qala Musa liqaumihi ya qaum udkuru nikmatallahi alaikum id ja'ala fikum anbiya" dan seterusnya. Ingatlah wahai Muhammad ketika sallallahu alaihi wasallam ketika Musa berkata kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah yang begitu banyak melimpah kepada kalian." Ketika Allah jadikan pada diri kalian para nabi, ya, dari komunitas kalian paling banyak nabi. Dan berdasarkan tradisi tersebut mereka menganggap bahwa Nabi akhir zaman akan akan keluar dari keturunan mereka. Makanya mereka berbondong-bondong, komunitas Yahudi berbondong-bondong pergi ke enam tempat yang disifati dalam kitab suci mereka, tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Jadi sebelum Nabi SAW masuk ke kota Madinah, orang Yahudi lebih duluan masuk. Berharap bahwasanya satu saat nanti, ketika Allah betul-betul mengeluarkan Nabi akhir zaman, keluar dari enam dari komunitas mereka dari Bani Israel. Dan ternyata tidak, malah justru keluar dari kaum yang selama ini mereka anggap adalah enam kaum yang rendah, yang hina dari bangsa Arab. <clears throat> Makanya ada alur cerita kenapa kaum kaum Ansor yakni muhajib Eh, penduduk kota Medina justru lebih cepat menerima kenabian Nabi Muhammad SAW daripada kaum Quraisy yang Nabi SAW berasal dari mereka. Nah, berasal dari mereka. 13 tahun lamanya Nabi SAW berdakwah di kota mekah hanya segelintir orang saja yang masuk Islam dari kalangan kaum kufar Quraisy. Nah, segelintir orang saja sangat sedikit. Kota disebutkan hijrah hijrah kedua tepatnya ke negeri Habasyah yang hijrah ketika itu tidak sampai 100 orang 80 dari kaum laki-laki 13 dari kaum wanita nah itu pun hijrah kurang lebih tahun-tahun ke-10 kenabian akhirnya akhir dari periode dakwah nabawi itulah itulah buah hasil dari dakwah Nabi saw. tidak sampai 100 orang berbeda dengan kaum Ansor Kenapa mereka cepat sekali untuk menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena ketika kaum Yahudi masuk ke kota Madinah dan penduduk kota Madinah waktu itu masih beragama musyrik, penyembah berhala. Dan kaum Yahudi adalah kaum yang buhut, pembangkang, suka curang, menipu daya. Mereka selalu bertikai dengan penduduk asli kota Madinah. Setiap kali bertikai, Nah, kaum Yahudi selalu mengancam pribumi kota Madinah bahwasanya suatu saat nanti kami akan mengalahkan kalian kapan ketika keluar nabi akhir zaman. Ini Mereka menyangka datang dari dari komunitas mereka dari Bani Israel. Selalu ketika terjadi pertikaian antara kaum Yahudi dengan orang pribumi penduduk kota Madinah waktu itu masih musyrik. Nah, selalu mereka ancam dengan ancaman ini. Suatu saat nanti ketika keluar nabi kami akan berperang dengan kalian sebagaimana para nabi memerangi enam kaum yang membangkang kepada Nabi. Jadi sering penduduk kota Madinah mendengar akan berita keluarnya seorang nabi akhir zaman dari lisannya orang Yahudi. Dari situlah ketika beberapa orang di antara mereka disebut dengan Nuqabaul Ansor datang haji ke kota Mekah tahun terakhir sebelum Nabi SAW melakukan hijrah tahun ke-12 dan tahun ke-13 atau tahun ke-11 dan tahun ke-12 karena tahun ke-13 sudah hijrah. Nah, tahun ke-11 Nabi saw alaihi wasallam ketika 10 tahun pertama berdakwah di periode Mekah tidak mendapati angin segar, artinya tidak disambut baik oleh penduduk asli kota eh, kota Mekah, beliau mulai berdakwah di luar kota Mekah. Paling pertama ke Mina ketika musim haji. Di situ beliau berdakwah. Nah, kemudian penduduk kota Madinah datang ikut berhaji, Akhirnya mereka mendengar bahwasanya wahai kaum, tidakkah kalian ingat bahwasanya selama ini penduduk kota Madinah dari kalangan Yahudi mengancam kita dengan keluarnya seorang nabi dan inilah dia. Sebelum orang Yahudi mendengar berita ini kita lebih duluan. Akhirnya mereka beriman. Nah, akhirnya kaum Ansor beriman sekitar 12 orang. Akhirnya mereka beriman kepada Nabi SAW, membaiat Nabi SAW ketika itu, kemudian mereka kembali ke kota Madinah, namun kata Nabi SAW, sembunyikan dulu berita ini. Jadi jangan dulu disebarkan, hanya kepada anggota keluarga dekat kalian saja. Ini alasannya kenapa penduduk kota Madinah lebih lebih cepat menerima dakwah dibanding dengan komunitas yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ja'uhum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'hum wa in kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih." Falaknatullahi alal kafirin. Ketika datang kepada kaum Yahudi kitab. Jadi mereka punya punya informasi lebih duluan tentang datangnya nabi akhir zaman. Padahal dahulunya orang-orang kafir ini, orang-orang Yahudi selalu mengancam yastaftihuna 'ala ladina kafaru, selalu mengancam orang-orang musyrik di kota di kota Madinah. Nah, bahwasanya keluar nabi akhir zaman kami akan perangi kalian. Selalu ribut masalah tanah, masalah kebun, sengketa tanah karena pribumi eh, kota Madinah punya lahan kebun dan dibeli oleh sebagian orang dari uh, Taib <clears throat> orang Yahudi hanya saja terkadang ditambah ukurannya diperlebar lagi falamma ja'ahum ketika datang kepada mereka ini ketika datang kepada orang Yahudi ma'arafu apa yang mereka kenal kenal tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kafaru dan ternyata mereka mengkufurinya mengingkarinya kita lanjutkan. Qala kata Salman, "Falamma sami'tuha akhadatni al-awra hatta dhanantu sa'askutu ala sayyidi." Ketika aku mendengar ucapan sepupu dari majikanku tersebut, aku merinding. Nah, karena selama ini itulah yang dia cari. Mendengar berita tersebut, dia merinding berada di atas pohon kurma, puncak pohon kurma. Sampai-sampai aku menyangka aku akan jatuh menimpa majikanku yang sedang duduk di bawah. Nah, gembira bercampur haru, kaget, terkejut luar biasa. Akhirnya, kalau kata dia, "Wa nazaltu 'ani nakhlati faja'altu aqulu li ibni ammihi dalika, mada takul mada takul. Akhirnya aku pun turun dari Naam. Keluar kita sebutkan dia jatuh, ila di sini disebutkan hampir jatuh. Aku hampir jatuh. Nah, yang tepat demikian. Aku hampir jatuh menimpa uh, majikanku. Akhirnya aku pun turun dari pohon kurma dan aku katakan kepada sepupu dari majikan. Majikanku tersebut, apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Dia semacam penasaran. Dia menceritau. Dia menceritau. Qala faqadi faqadi basayyidi <clears throat> falakamani lakmatan syadidatan Ketika mendengar ucapanku tersebut, ini karena penasaran aku bertanya. <clears throat> Akhirnya majikanku meninjuku dengan tinjuan yang keras. Lakama, ninju. Bukan cuma dorop ini. Nah, dia meninjuku dengan tinjuan yang keras. Kemudian dia mengatakan, "Malaka walihada akbil ala amalik." Apa urusan engkau dengan orang ini? Urusi urusanmu sendiri. Ya, masih banyak pekerjaanmu yang diucapkan oleh majikannya. Majikan marah, malah meninjunya. Qala kata Salman kultu la syai inna maratu tahu amma qala. Tidak tidak tidak ada sesuatu. Aku hanya ingin mendengar apa yang barusan dia ucapkan. Nah, artinya dia masih menutupi keinginan dia, cita-cita dia impian dia selama ini untuk mencari al-haq tentunya dari nabi akhir zaman ini dia menyembunyikan hal tersebut wa qad kana indi syai'un qad jama'tuhu <clears throat> akhirnya inilah awal pertemuan Salman Al-Faris dia mengatakan bahwasanya aku memiliki sesuatu yang aku telah kumpulkan eh, semenjak aku kerja di majikanku aku punya beberapa artinya harta yang selama ini aku kumpulkan. Falamma amsaitu akhadtuhu thumma dahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Quba. Fadakhaltu alaihi. Ketika sore hari, ya mulailah dia libur, artinya uh, waktu kerjanya sudah luang, lapang, kosong. Akhirnya dia pun ikut pergi menyusul ke Kuba. Waktu itu masih di Kuba. Beberapa hari beliau Nabi SAW datang ke kota Madinah, belum langsung di Madinah Center, tempat berdirinya Masjid Nabawi sekarang, masih di Kuba. Nah, masih di pelosok kota Madinah, di pinggiran. Dia pun pergi menyusul Nabi SAW ketika itu beliau sedang berada di Kuba. Pada khaltu alai aku pun masuk kepada beliau. Fakultu lahu, akhirnya aku mengatakan kepada beliau, Innahu qad balagani annaka rajulun salih. Ini pertama kali pertemuan antara Salman Al-Farisi dengan Nabi SAW. <clears throat> Wa ma'aka ashabun laka ghuraba dawu hajatin. Wa hadha syai'un kana 'indi li sadaqati. Fara'aitukum ahaqqa bihi min ghairikum. Akhirnya dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun memberitakan bahwasanya sampai berita kepadaku bahwasanya engkau adalah orang soleh dan bersama engkau sahabat-sahabat engkau orang asing orang-orang yang membutuhkan dan ini ada beberapa milikku sesuatu yang aku kumpulkan untuk sedekah. Jadi awal kali pemberian dia niatkan sedekah. Aku menganggap bahwasanya kalian adalah orang yang lebih pantas untuk menerimanya daripada selain kalian. Akhirnya Salman Al-Farisi berikan. Ini adalah pemberian yang dia ingin ceritau. Pemberian pertama dia katakan sebagai sedekah. Kalau kata Salman Al-Farisi faqarrabtuhu ilaihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi kulu wa amsaka yadahu falam yakul. Aku berikan, serahkan kepada beliau harta sedekah tersebut, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serahkan kepada sahabat-sahabat beliau sambil mengatakan, "Makanlah." Aku melihat tangan beliau tidak menyentuh Nam, uh, eh, harta sedekah tersebut, ya beliau tidak memakannya. Beliau tidak memakannya. Qala tu fi nafsi, kata Salman, akhirnya aku berkatakan dalam hatiku, dalam benakku, dia berkata dalam hati, hadihi wahida. Ini tanda pertama. Nah, artinya dia ingin cari tahu. Kalau ini tanda pertama. Tanda yang dekat, wahil tanda yang uh, jauh. Dia telah datang di lokasi yang diberitahukan oleh pendeta atau gurunya sebelumnya dan dia telah dapati. Orangnya sekarang setelah ketemu, namun dia ingin cerita bahwa saya betul atau tidak. <coughs> Ini yang pertama, beliau tidak makan harta sedekah. Thumman saraftu anhu fajama'tu syai'an. Watahawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah thumma ji'tu bihi. Akhirnya aku pulang. Eh, sore hari itu aku pulang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah yakni dari Kuba beliau berpindah ke Bani Najjar, tempat berdirinya Masjid Nabawi sekarang, Masjid nah Madinah Sentral. Aku kumpulkan sesuatu, semacam harta juga ingin diserahkan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Akhirnya aku mendatangi beliau fakultu aku pun katakan kepada beliau inni ra'aituka la taqulu shadaqah wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha. Kata Salman Al-Farisi, aku melihat engkau tidak memakan harta sedekah. Ya, sekarang aku serahkan kepada beliau sebagai hadiah. Aku muliakan engkau dengannya. Qala kata Salman, fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha wa amara ashabahu fa'akalu ma'ahu. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makan darinya Beliau pun memerintahkan sahabat beliau untuk makan bersama beliau. Fakultu fi nafsi hatanis natani. Akhirnya aku katakan dalam benakku dalam pikiranku ini tanda yang kedua. Nah, ada dua tanda yang sudah didapati tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Soal yang pertama tadi kedatangan masih di Kuba. Nah, hari-hari pertama beliau datang di kota Madinah. Kau disebutkan sebutkan bahwasanya beliau tinggal di situ beberapa belas hari di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian beliau berpindah ke Madinah Sentral, tepatnya di Bani Najjar Sekarang kata Salman Al-Farisi lagi, "Tsumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Baqi' al-Gharqad." Kemudian aku datangi lagi beliau. Ini kali ketiga Salman Al-Farisi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan beliau sedang berada di Baqi' al-Gharqad. Baqi' eh, tempat pemakaman para sahabat kaum muslimin di kota Madinah. Qala kata Salman wa qad tabi'a janazatan min ashabihi alaihi syamlatani lahu wa huwa jalisun fi ashabihi Beliau sedang mengikuti jenazah salah satu sahabat beliau. Beliau mengatakan <clears throat> dua selendang. Mengatakan dua enam lembar selendang. Dan beliau sedang berada atau enam beliau sedang duduk di bersama sahabat-sahabat beliau. tu alaihi thumma stadartu anduru ila dhahrihi hal ara khatam alladhi wasafa li sahibi. Kemudian sementara beliau duduk Aku memberi salam kepada beliau, aku pun pergi ke belakang beliau. Pakai selendang artinya tidak menggunakan eh, baju seperti kita biasanya. Karena di zaman tersebut yang namanya pakaian ihram merupakan pakaian kebiasaan hari-hari. Hanya berupa sarungan bagian bawah dan atasan hanya kain ihram yang terkadang digunakan hanya untuk kemulan, bukan berupa pakaian seperti layaknya pakaian biasa. Terkadang cuma enam menggunakan sebagai selendang, apalagi ini digunakan ketika musim panas. Nah, kalau pakai musim musim panas pakaian yang tertutup seperti ini tambah panas. Akhirnya aku pergi ke belakang beliau, melingkar ke belakang beliau. Aku ingin melihat di belakang pundak beliau apakah betul ada tanda kenabian yang diberitakan oleh sahabatku. Nah, tanda kenabian. dalam Syamail An-Nawawiyah milik Al-Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwasanya al-khatam yang tanda kenabian milik Nabi sallallahu alaihi wasallam berukuran eh, kuku ibu jari. Nah, hitam di bagian belakang pundak tepat di tengah, di belakang leher di antara dua pundak persis di tengah kemudian ada bulu yang terkadang dimain-mainnya oleh cucu beliau antah Hasan atau Husain sering dimain-maini ini maksud dengan tanda kenabian. <clears throat> Falamma ra'ani ketika Nabi sallallahu melihat aku atau nah falamma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadbartuhu arafa anni istathnam anni astathbitu fi syai'in usifali Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan aku, maksudnya aku sedang mencari sesuatu. Aku sedang meneliti akan sesuatu dan beliau pun tahu. Beliau pun tahu akan hal tersebut. Qala fa qarida'ahu an dhahrihi fa nadartu ilal khata araftuhu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan hal tersebut kemudian beliau melepas selendang beliau yang tadinya beliau hanya kemulan dengannya. Nah, beliau melepas selendang tersebut tanpa menggunakan baju. Tadi kita katakan bahwasanya hanya ada dua lembar pakaian yang menempel di badan beliau, satunya di bawah sarungan yang di atasnya enam selendang belum melepas selendang tersebut. Akhirnya aku pun melihat kepada tanda kenabian. Aku melihat kepada khotam. Dan aku mengenal itu. <clears throat> Kata Salman Al-Farisi, alehi alaihi uqabbiluhu abki." Akhirnya aku pun tersungkur di hadapan beliau, aku mencium beliau sambil aku menangis. Nah, artinya al had yang Allah alam berapa tahun dia mencarinya. Berapa jarak jauh yang dia butuhkan untuk sampai Nah, sampai di hadapan Rasulullah saw dan hari ini terlaksana. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahawwal. Nah, tadi aku aku aku memeluk beliau, aku mencium beliau, kemudian aku sambil menangis dari arah belakang. <clears throat> dari arah belakang aku memeluk beliau. Terharu sambil mencium beliau, sambil menangis. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahawwal, eh, balik ke depan, eh, ke arah depan, jangan dari belakang." tu, akhirnya aku pun ke arah depan beliau. Faqasastu alaihi hadithi kama has kama haddatsuka ya Abbas. Akhirnya aku pun ceritakan kepada beliau ceritaku ini sebagaimana aku ceritakan kepada engkau wahai Ibnu Abbas. Nah, karena hadis ini dari awal kita baca adalah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas kepada muridnya yang dia dengar langsung dari Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi menceritakan kepada Ibnu Abbas dan akhirnya pada hari ini kisah yang sedang kita baca ini akhirnya pertemuan tersebut terlaksana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Ada 6, 5 atau 6 tempat berpindah tempat. Demikian juga jumlah guru 5, 6 atau 7 guru berpindah-pindah. Nanti perjalanan Apalagi tahun tersebut, yakni tahun-tahun tersebut belum ada yang namanya kendaraan yang memadai untuk bisa dengan waktu yang cepat sampai. Dan terkadang mungkin itu dilakukan dengan jalan kaki. Kalau rute yang disebutkan di sini, nah mulai dari Asfahan di iran dia pergi ke Syam, di Iran maksud kami, di Iran As, As, As, Asbahan. Melewati wallah alam berapa ribu kilo sampai ke Syam di Damaskus. Kemudian berpindah tempat lagi ke Nam Musil, Musil di Irak, ujung Irak. Paling ujung Irak. Sekarang mungkin masuk Azerbaijan. Kemudian berpindah ke Nasibin, perbatasan antara Irak dan Nam, Irak dan Turki. Kemudian semakin jauh lagi hampir mendekat ke Eropa. Di Amuria, hampir menyeberang ke Turki seberang Eropa. Kemudian dia pergi beranjak ke Jazirah Arab paling pertama di Wadil Qura, itu sudah mulai mendekat ke kota Madinah, akhirnya masuk ke kota Madinah sampai hari ini baru bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kata dia Salman Al-Farisi, fa'ajab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ayasma dzalika ashabahu. Ayasma ya, dzalika ashabuhu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kagum bahwa kisah ini juga didengar oleh para sahabat beliau Akhirnya Salman Al-Farisi mulai nah masuk memeluk agama Islam pada tahun ini. Pada tahun ini masuk memeluk agama Islam. Nah, hanya saja kata Salman atau kata eh, Ibn Abbas maksud kami, "Tsumma syaqala Salman ar-riku hatta fatahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Badrun wa Uhud." Hanya saja eh, ketika itu Salman masih tersibukkan dengan perbudakan. Eh, dia masih di bawah tangan majikannya. Tidak eh, boleh untuk pergi, tidak boleh untuk berpindah tempat. <clears throat> Oleh karena itu luput dari dia bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perang Badar dan perang Uhud. Ini perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Artinya semenjak awal ketemu di Baki, hari pertama Nabi Wasallam menginjak nah, di, di Kuba, hari pertama Nabi Alaihi Wasallam menginjak eh, kaki beliau di kota Madinah. Beberapa tahun setelah itu belum belum bisa ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tersibukkan dengan perbudakan. Cuma qala li Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katib ya Salman. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada aku, wahai Salman, merdekakan diri engkau, eh, bebaskan. Katib artinya adalah eh, seorang budak ingin meminta merdeka dari majikannya. Namun biasanya majikannya meminta imbalan, entah membayar sejumlah uang atau selesaikan satu pekerjaan yang tergantung dari majikannya apa yang diminta dan harus dipenuhi untuk bisa menjadi seseorang yang merdeka dari perbudakan. Kata Nabi SAW kepada dia, wahai Salman, bebaskan diri engkau. Fakatabtu sahibi ala salasi ala salasi mi'ati nakhlin. Uhiha lahu bil fakir wa bi arba'ina awqiyah. Akhirnya aku minta kepada majikanku yang masih Yahudi tadi, aku ini minta merdeka. Majikanku meminta imbalan untuk menanam di tanah lahan dia sejumlah 300 pokok pohon kurma. 300 pokok pohon kurma, artinya ditanam dari bibit di lahan punya dia. Kemudian dengan nominal uang sebesar 40 auqiyah. Jadi ini yang harus ditebus oleh Salman Al-Farisi. Nah, dan bukan bukan mudah. Artinya sudah bertemu dengan Nabi SAW saja ujiannya masih berat, harus harus dimerdekakan dirinya. Padahal telah kita baca kisah dari awal bahwasanya Salman al farisi bukanlah seorang budak. Nah, dia aslinya adalah nah merdeka, hanya saja didolimi, dijual dalam keadaan budak. Namun tetap dia harus penuhi hal tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ashabihi ainu akhakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau, bantulah saudara kalian, yakni Salman Al-Farisi. Bantu untuk bisa nak menghidupkan 300 pokok pohon kurma, kemudian nominal uang sejumlah 40 auqiyah. Fa'aun fit fa'anuni bin nakhl ar-rajul bi 30 wadiyah war-rajul bi 20 war-rajul bi 15 war-rajul bi 10 yakni ar-rajul qadri ma indah. Nah, akhirnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan apa yang mereka miliki. Terkadang seseorang memberikan 30 pokok pohon kurma masih bibit. Ada yang mereka memberikan 20, ada yang memberikan 15, ada yang 10, tergantung dari kemampuan mereka. Hatta jtama'at li salasumi'ati wadiyatin. Akhirnya terkumpul padaku 300 pokok pohon kurma yang masih bibit yang siap untuk ditanam. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhab ya Salman fafakkir laha fa idza faragta fa'tini akunu ana ad'uha bi yadi. Wahai Salman kata Rasulullah SAW kepada dia, wahai Rasul Salman buatlah lubang eh, menggali menggali siap untuk ditanam pokok kurma yang baru bibit. Ketika engkau sudah selesai dari penggalian dengan jumlah 300 pokok yang harus ditanam tadi, kalau sudah selesai gali, beritahu aku, ya aku akan bantu engkau untuk menanam 300 pokok. Artinya Nabi SAW membantu untuk memerdekakan Salman Al-Farisi. Hatta idza farraqtu minha ji'tuhu fa akhbartuhu fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'i ilaiha faja'alana tuqarribu lahu wadi wa yad'uhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi. Akhirnya ketika aku selesai dari menggali 300 lubang untuk menanam 300 pokok pohon kurma, Aku beritahukan kepada Rasulullah SAW bahwasanya setelah selesai. Akhirnya beliau pun datang membantuku. Akhirnya beliaulah yang menanam. Nah, satu persatu, ya ditemani dengan sahabat beliau untuk memasukkan pokok pohon kurma tadi di tempat yang sudah aku gali. Fawaladi nafsu Salman biyadi ma matat minha wadiyatun wahida. Fa'daitun nakhla wa baqiya alayya almal Demi Allah atau nam demi zat yang jiwa Salman berada di tangannya, yakni demi Allah, tak satu pun pokok dari 300 pokok pohon kurma tadi yang mati artinya seluruhnya hidup ya, berkat keberkahan tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan alhamdulillah telah selesai pembebasan perbudakanku berupa pohon kurma namun masih tersisa harta yang harus aku tebus Fa'utiya Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallamah wasallam bi mithli baydatid dajaja min dhahabin min ba'dil maghazi. Akhirnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebesar telur ayam berupa bongkahan emas dari harta rampasan perang pada sebagian peperangan. Faqala ma fa'al al-farisil mukatab. Kemudian boleh berkata apa yang dilakukan oleh yakni Salman al-Farisi, sang budak yang ingin minta dimerdekakan. Qala fadu'itu lahu. Akhirnya aku dipanggil ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Khudh hadhihi fa'addi biha ma 'alaika ya Salman." Ambillah ini wahai Salman, tunaikan apa yang masih tersisa dari perbudakan engkau. Fakultu wa aina taqa hadhihi ya Rasulullah mimma 'alayya? Qala khudha fa inna Allah sayu'addi biha anka. Kalau begitu wahai Rasulullah, di mana aku akan gantikan ini? Eh, ya, engkau berikan kepadaku. <clears throat> aku akan serahkan kepada majikanku, artinya ini sebagai utang atau apa? Akhirnya kata Nabi SAW, tidak, ini Allah yang memenuhi. Allah yang tunaikan kepada engkau fa akhadtuha fa wazantu lahu minha walladhi nafsu Salman biyadi arba'ina awqiyatan fa awfaituhum haqqahum wa wa taqtu. Akhirnya aku timbang emas tersebut Akhirnya sesuai dengan timbangan yang diminta oleh majikanku sebanyak 40 aukia aku pun serahkan kepada majikanku dan aku pun menjadi orang yang merdeka. Nah, orang yang merdeka ketika itu. Walladhi nafsu Salman biyadi arba'ina awqiyatan fa awfaituhum haqqahum wa taqtu aku merdeka. Fasyahitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Khandaq thumma lam yafutni ma'ahu mashhadun. Akhirnya semenjak saat itu aku pun ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang Khandaq dan perang-perang yang setelahnya aku tidak lagi absen darinya. Nah, ini yang kita sebutkan tadi bahwasanya Salman al faris baru bisa terbebaskan setelah tahun kelima Hijriah. Padahal lima tahun yang sebelumnya dia enam sudah masuk memeluk agama Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum jami'an. Ini akhir dari kisah Salman Al-Farisi yang subhanallah mengharukan sebagai motivasi kepada kita semuanya tentang pencari al-haq yang butuh dengan pengorbanan, kerja keras, enam perjalanan yang tidak pendek, membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, bersama janji kita bahwasanya kita akan lanjutkan uh, kajian yang telah kita sepakati dari kitab Ma'alimud Da'wati Ahli Sunnah wal Jamaah tentang karakteristik dari dakwah sunnah wal jamaah insyaallah pada pertemuan malam berikutnya. Kita akhiri sampai di sini.